Yani sejarah Rasulullah SAW ketika memulai al-jahr bid-da'wah. Mulai terang-terangan dalam dakwahnya. Maka tentunya setelah beliau memulai terang-terangan dalam dakwahnya, otomatis ada reaksi. Otomatis terjadi pro dan kontra. Orang-orang yang memang hatinya bersih, orang-orang yang dijuluki al-hunafa, tentunya cenderung kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang memang tidak setuju sesungguhnya dengan peribadatan berhala. Mereka mengetahui bahwa itu adalah sesat dan itu adalah syirik atau itu adalah kejelekan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana yang benar. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan, maka mereka menyatakan inilah al-haq, inilah yang kami cari-cari. Tetapi justru yang demikian itu sedikit. Yang lebih banyak malah mereka-mereka yang menentangnya, memusuhinya dan marah kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata penulis wahadiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ammuhu Abu Talib. Tetapi pamannya Abu Talib Hajiba. Hajiba ini maknanya atifa atau raqqa. Sayang dan kasihan kepadanya. Dan Abu Talib bukannya ikut memusuhi bersama kaumnya, bukannya ikut memusuhi bersama musyrikin, walaupun agamanya masih agama musyrikin, tapi justru sayang, kasihan kepada Rasulullah SAW. Wamanaahu mana'ahu wa qama Akhirnya Abu Talib membelanya dan berdiri melindunginya. Qama ini berdiri melindunginya. Wa mada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala amrillahi mudhiran li amrih. Maka Rasulullah SAW pun melanjutkan dakwahnya ala amrillah melanjutkan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala mudhiran li amrihi dengan terang-terangan menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala la yarudduhu anhu syai dan tidak bisa menentangnya sesuatu apapun ini gak ada yang bisa menghalanginya karena Rasulullah SAW waktu itu dilindungi dibela oleh pamannya Abu Talib sedangkan Abu Talib Sebagaimana sudah kita baca kisah sebelumnya bahwa Abu Talib adalah tokoh mereka, tokoh musyrikin Quraisy, tokoh besar yang ditaati dan dituruti ucapan-ucapannya oleh kaum musyrikin Arab ketika itu. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara dengan dakwahnya, kalimat-kalimat yang membuat mereka marah, tetapi Abu Talib melindunginya, maka musyrikin tidak bisa berbuat apapun. Falamma ra'at Quraisyun أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعطبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حجب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم مشى رجالا من أشرف قريش maka ketika Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW terus tidak berhenti dalam dakwahnya, la yatibuhum min syai'in ankaruhu alaihi tidak mau menghentikan apa yang mereka ingkari. Enggak mau berhenti dari apa-apa yang mereka benci. Apa itu diantaranya? Min firaqihim wa aibi alihatihim. Pertama, meninggalkan agama mereka. Kedua, aibi alihatihim. Mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Ini menurut bahasanya musyrikin, mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi tentunya kita ketahui yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya kalimat caci maki tetapi kalimat yang hak yaitu bahwa tuhan-tuhan mereka la tanfa wa la tadur. Bahwa berhala-berhala mereka apakah kuburan Latta ataupun pohon keramat Uzza ataupun patung-patung berhala Hubal dan yang lainnya dan Manat. Dalam keadaan memang nyatanya la tanfa syai wa la tadur syai tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa adanya, menyatakan sesuatu yang hak, sesuatu yang memang kenyataannya begitu. Bahwa berhala-berhala kalian la tanfa'ukum syai' wa la tadurrukum. Tidak bisa memberikan manfaat pada kalian sesuatu pun dan gak bisa menimpakan madarat pada kalian. Tetapi ini menurut musyrikin ini adalah caci makian terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Cercaan terhadap berhala-berhala mereka. Maka mereka ketika melihat Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi, ra'au anna amahu Abu Talib qad hadiba alaih, kemudian melihat pula bahwa Abu Talib melindunginya, menjaganya, membelanya, maka mulailah ya, Qawma dunahu falam yuslimhu bahwa Abu Talib berdiri menjaga Rasul falam yuslimhu lahu tidak mau menyerahkan lahum untuk mereka masyarijalun maka berkumpullah berjalanlah beberapa orang laki-laki dari mereka. Beberapa orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, min asyrafi Quraisy. Bukan dari orang sembarangan, min asyrafi Quraisy, dari tokoh-tokoh besarnya orang-orang Quraisy berkumpul. Ya. Dan semuanya berjalan menuju rumah Abu Talib. Ila Abu Talib, faqalu. Mereka berkata kepada Abu Talib, Ya Abu Talib, Inna ibna akhika qad sabba alihatana. وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضل آباءنا Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu, ponaanmu, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ponaanmu itu telah mencerca Tuhan-Tuhan kami. Sabba alihatina. abadinana Dan menganggap jelek agama kami. Wasabba ahlamana. Dan menganggap bodoh otak-otak kami Wadallala aba'ana. Dan menganggap sesat nenek moyang kami. Padahal Rasulullah SAW. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak menyampaikan. Kecuali wahyu yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Nabi menyampaikan. Dan semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kenyataan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala misalnya menyatakan tentang berhalanya la tanfa'uhum wa la tadurruhum disampaikan. Bahwa oh, berhala-berhala kalian tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa iyattabi'una tidaklah mereka mengikuti illa dhanna wa tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu dan mengikuti prasangka-prasangka. Dan sungguhnya prasangka tidak membawa kebenaran. Disampaikan Rasulullah SAW pada mereka. Begitu turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang nenek moyang mereka bahwa mereka setiap diajak kepada kebenaran mereka menjawab bal nattabi' ma alfaina alaihi abaana bahkan kami akan mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami bagaimana jika nenek moyang kalian la yaqilun dikatakan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an bagaimana kalau nenek moyang kalian dalam keadaan mereka tidak mengerti dan mereka dalam keadaan bodoh ini dianggap cercaan terhadap nenek moyang mereka maka mereka mengadukannya kepada Abu Talib ya Abu Talib Sesungguhnya ponaanmu itu telah mencaci maki nenek moyang kami, menjelekkan agama-agama kami dan mencela Tuhan-tuhan kami. Fa imma an anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Maka silahkan. Apakah engkau memendiamkan ponaanmu itu? Menyuruh dia berhenti dari ucapan-ucapannya? Atau engkau berikan dia kepada kami biar kami yang ngurus? Ya, ini imam kau sendiri yang menghentikan ponaanmu? Atau kalau tidak, biarkan kami. Ya, ini biarkan kami menentangnya atau menyakitinya, atau kalau perlu membunuhnya. Ini makna khallini, akhallina, bainana wa bainahu. Biarkan kami dengan dia. Ini jangan dihalangi. Qala lahum Abu Talib khawlan rafiqan. Tapi Abu Talib masih berbicara dengan kepala dingin. Qaulan rafiqan mengucapkan kalimat yang baik atau kalimat yang uh, tenang. Waraddahum dan jamilan. Dan dibantah dengan bantahan yang baik. Pansarafu anhu. Akhirnya berpalinglah mereka dari Abu Talib. Ini usaha pertama gagal dengan jawaban-jawaban Abu Talib yang bijak. Tentunya kalimat-kalimat yang sifatnya menentramkan mereka, meredakan kemarahan mereka. Ini makna kaulan rafiqan ucapan yang lembut, ucapan yang menenangkan mereka, ucapan yang membuat mereka kemudian puas dan pergi. Ya. Wa mada Rasulullah SAW ala mahu Tetapi Rasulullah SAW terus. Ya. Terus melanjutkan dakwahnya. Mengajak kepada Tauhid. Mengajarkan la ilaha illallah. Mengajarkan untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan beribadah kepada berhala Latta, Uzza dan Manat. Atau kepada siapapun. Yudhir dinallahi wa yad'u ilaih. Rasulullah terus menampakkan agama Allah dan terus mengajak kepada agama Allah. Thumma syariyal amru bainahu wa bainahum hatta taba'ada ar-rijal wa tadaghanu wa aktsarat Quraisy dzikra Rasulullah sallallahu bainaha. Akhirnya perkaranya sudah semakin syaria. Maknanya adalah istatara wa tafarraqa. Semakin menyebar dan semakin meluas. Hampir seluruh pelosok Mekah ketika itu mendengar. Bahkan lebih dari itu. Di luar Mekah pun mendengar adanya dakwah la ilaha illallah yang diajarkan oleh seseorang di Mekah. Ketika mulai menyebar dakwah Rasulullah SAW. Menyebar dalam artian suaranya. Didengar oleh hampir setiap orang. Bainahu wa bainahum antara Rasulullah SAW dengan seluruh orang-orang Arab. Maka taba'adar rijalu wa tadaghanu. Maka tokoh-tokoh Quraisy tadi dan tokoh-tokoh yang memusuhi Rasulullah SAW mulai mereka mengumpulkan diri, konsolidasi, dan kemudian tadogan menyimpan rasa marah, menyimpan rasa dendam. Semakin marah, semakin dendam, semakin dendam, semakin dendam. Dalam keadaan nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab ketika dia akan berbuat, dihalangi oleh pimpinan mereka, tokoh mereka yang bernama Abu Talib, yang merupakan paman Rasulullah SAW. Sehingga mereka hanya bisa menyimpan rasa marah mereka. Ini mana taghadud. Tadaghanu. Wa atharat Quraisyun dzikru Rasulillah. Mulailah Quraisy banyak membicarakan Rasulullah SAW. Bainaha di antara mereka. Tentunya membicarakan sebagian besar mereka membicarakan tentang kemarahan mereka dan kejelekannya. Memang Muhammad ini begini, memang Muhammad itu begitu. Ini kurang ngajar, bisa didiamkan, dibicarakan di setiap majelis-majelis musyrikin Quraisy. Fatadamaru fihi wa hadda ba'dhum alaih. Akhirnya mereka tadamaru merencanakan rencana-rencana jelek. Merencanakan rencana-rencana yang jahat. Hadda ba'dhum Ya, yakni saling memberi semangat untuk melawan. Udah kita sikat saja. Tapi bagaimana Abu Talib? Udah jangan didengar dan seterusnya. Mereka mulai semakin marah semakin marah. Akhirnya mereka datang kembali kepada Abu Talib yang kedua kalinya. Thumma Innahu ila Abi Talib marratan ukhra. Akhirnya mereka datang lagi kepada Abu Talib. Karena ketidaksabaran mereka dan karena kemarahan mereka sudah semakin panas. Faqalu berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wa inna qad istahnaka min ibni akhik. Wa inna Qadistanhainaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Wahai Abu Talib, engkau adalah orang tua kami. Engkau orang yang paling mulia di tengah-tengah kami. Dan engkau orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kami. Dan kami sudah pernah memohon kepadamu agar engkau menghentikan anak ponaanmu itu. Dan aku meminta engkau menghentikan dia. Falam tanhahu anna. Tetapi engkau tidak menghentikannya. Dan engkau masih membiarkannya dan tidak menghentikan dia dari ucapan-ucapannya. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha. Sungguh kami tidak sabar menghadapi yang demikian. Min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina. Kami tidak sabar atas ucapan-ucapan ponakanmu itu. Yang mencerca Tuhan-Tuhan kami. Menjelekkan pikiran-pikiran kami atau menganggap jelek. Menganggap bodoh otak-otak kami. Dan menganggap jelek nenek moyang kami hatta tukafihi anna dan kami gak akan sabar sampai engkau menghentikannya dari kami sampai engkau menghentikan dia dan menghentikannya dari cercaan terhadap kami al-nunaziluhu wa iyyaka fi dzalika hatta yuhlika ahadul fariqain atau kalau tidak nunaziluhu wa iyyaka fi dzalik kami anggap engkau dan dia sama dan kemudian kami menghadapi kalian, silahkan. Siapa yang akan binasa, kalian atau kami? Ini sudah mulai keras. Sudah mulai berani kepada pimpinannya sendiri. Karena marahnya mereka musyrikin ketika diajarkan la ilaha illallah. Memang benar-benar bodoh mereka. Jadi bukan dijelekkan otak-otak mereka. Mereka memang bodoh. Apa buktinya? Diajarkan suatu yang hak Diajarkan tauhid, la ilaha illallah. Diajarkan bahwa batu ini nggak bisa mengabulkan doa. Diajarkan bahwa kuburan ini nggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Diajarkan bahwa tempat keramat uzza nggak bisa membawa apa-apa. Minta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kalian dan semua berhala-berhala kalian. Mintalah kepada Allah, dialah Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Al-Ma'bud. Diajarkan sesuatu yang hak, yang menyelamatkan mereka. Tetapi mereka menentangnya dengan marah semarah-marahnya. Seakan-akan orang itu diberikan kejelekan-kejelekan. Seakan-akan orang itu didolimi. Padahal bukan didolimi. Dibimbing kepada tauhid. Maka ini jahal atau ilm. Jahal. Tetapi karena kebodohan mereka, mereka tidak sadar bahwa diri mereka bodoh. Wal jahlu jahlein. Dan yang namanya bodoh dua jenis. Ada orang yang bodoh dan dirinya sadar bahwa dirinya bodoh. Ada orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Bodoh yang pertama disebut bodoh ringan. Orang yang bodoh kemudian sadar dirinya bodoh, pasti dia akan belajar. Pasti dia akan minta bimbingan. Tetapi yang berat adalah yang kedua. Bodoh dalam keadaan tidak mengerti dirinya bodoh. Sehingga dia merasa pandai, merasa alim. Ketika diajarkan petunjuk ilmu, justru mereka marah dengan marah besar. Sampai menyatakan kepada Abu Talib, kalau engkau tidak menghentikan anak ponakanmu itu, sungguh aku akan anggap kamu sama dengan dia dan kami akan perlakukan kamu seperti mereka. Silahkan. Siapa yang akan binasa? Kami atau kalian? Maka ba'atha ila Rasulullah SAW faqala lahu. Maka Abu Talib pun mengutus seseorang untuk memanggil ponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipanggil ponaannya, dikatakan oleh Abu Talib, Yabna akhi, wahai anak saudaraku. Inna qaumaka qad ja'uni. Sesungguhnya kaummu telah mendatangi aku. Faqalu li kada wa kada. Dan telah berkata kepadaku demikian dan demikian. Lilladzi kanu qalu lahu. Ini dikisahkan ucapan-ucapan musyrikin, orang-orang Quraisy sampai ancaman-ancamannya. Fa'abq, fa'abqi alayya wa ala nafsik. Wa tuhammilni minal amri ma la utiq. Wa la tuhammilni minal amri ma la utiq. Lihat ucapan Abu Talib. Pertama, dikatakan bahwa Quraisy mendatangi aku dan mengatakan begini dan begitu. Fa'abqi alayya wa ala nafsik. Maka hendaklah engkau menjaga dirimu dan diriku. Maknanya, hentikan ucapanmu supaya kamu selamat dan saya juga selamat. Hentikan dakwahmu supaya engkau selamat dari serangan orang-orang musyrik itu, orang-orang Quraisy dan aku juga selamat. Wala tuhammilni minal amri ma utir. Wahai ponaanku, jangan engkau membawa aku pada beban yang aku tidak sanggup. Berarti pamannya sudah mulai tidak sanggup melindungi ponaannya. Dan menyatakan, la tuhammilni minal amr, jangan pikulkan kepadaku satu beban ma la utir, apa yang aku tidak mampu. Fadhanna Rasulullah SAW anahu qad bada li'ammihi fihi. Maka Rasulullah mengira sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah mengira bahwa qad bada li'ammihi telah tampak pada pamannya fihi bada annahu khadiluhu wa muslimuh. Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya sudah berpikir untuk menyerahkan dirinya kepada Quraisy khadiluhu yang tidak mau menolongnya lagi, tidak membelanya lagi. Wa muslimahu yakni maknanya akan menyerahkan dirinya kepada Quraisy untuk dihentikan oleh mereka dengan kasar. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika begitu? Wa anahu qadda'ufa an nusratihi. Rasulullah mengira bahwa pamannya qadda'ufa sudah mulai melemah untuk membelanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, "Ya am, wahai pamanku." Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlika fi ma taraktuh ma kata Rasulullah SAW harapannya demi Allah law syamsa fi yamini kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan urusan ini hingga Allah tegakkan atau aku binasa, sungguh aku tidak akan tinggalkan. Yani aku tidak akan tinggalkan urusan ini sampai Allah tegakkan atau aku binasa karenanya. Ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketegasan seorang al-mutawakkil ala Allah. Ketegasan seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun pamannya tidak membela, ada Allah yang akan membelanya. Kalaupun pimpinan Quraisy tidak membelanya, Allah pemilik seluruh orang Quraisy dan seluruh manusia yang akan membelanya. Sehingga Rasulullah SAW tidak takut. Dan Rasulullah menyatakan, demi Allah, kalaupun mereka memberikan matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan agama ini, wallahi demi Allah, aku tidak akan tinggalkan hingga tegak agama ini, hingga Allah tegakkan agama ini atau aku binasa karenanya. Kau muslimin yang saya hormati. Ketegasan Rasulullah SAW menyebabkan pamannya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah lagi. Ketegasan Rasulullah SAW menjadikan pamannya melihat. Thumma sta'bara Rasulullah SAW fabaka thumma qam. Kemudian Rasulullah SAW melihat rehat sedih wajahnya. Sedih karena pamannya sudah tidak lagi mau membelanya. Sedih karena pamannya sudah tidak lagi mendukungnya. Sedih karena pamannya justru ikut musyrikin, tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Fabaka thumma Maka Nabi pun meneteskan air matanya, kemudian pergi. Falamma walla nadahu Abu Talib. Ketika Nabi pergi dalam keadaan seperti itu, dengan muka yang sedih dan kecewa, pamannya memanggilnya. Aqbil, yabna akhi. Kembali. Kembali wahai anak ponakanku. Fa'akbala alaihi maka Rasulullah pun kembali menghadapnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala maka pamannya berkata. Idhab yabna akhi. Faqul ma ahbabta. Fawallahi la uslimuka li syai'in abadan. Kata pamannya. Kemari wahai ponakanku. Kembali. Silahkan. Wahai anak ponakanku. Silakan ucapkan apapun yang kamu suka Demi Allah, aku tidak akan serahkan engkau pada mereka selama-lamanya. Kepada siapapun abadan. Lihat. Ya. Ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan pamannya melihat ya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah dan ini sesuatu yang gak bisa dikalahkan maka dia berubah sikapnya dan menyatakan aku akan membelamu dan aku nggak akan menyerahkan engkau pada musyrikin selama-lamanya. Thumma inna Quraisyan hina arafu anna Abu Talib qad aba khidlan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam islamahu ijma'ahu li firaqihim fi dhalik wa adawatihim masyau ilaihi bi Ammarah ibn al-Mughirah. Apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy? ketika melihat ternyata Abu Talib tidak berubah, tetap membela ponakannya. Thumma inna Quraisyan hina arafu. Maka mereka orang-orang Quraisy ketika tahu Abu Talib. Qad aba khidlana Rasulullah. Menolak untuk merendahkan Rasulullah. Menolak untuk menghentikan Rasulullah SAW. Dan keislamannya. Ijma'ahu ala firaqihim. Dan mereka sepakat. Yani Abu Talib sepakat dengan ponakannya. Untuk memisahkan diri dari orang-orang Quraisy fi dzalik wa adawatihim dan memusuhi kesyirikan-kesyirikan mereka maka masyau ilaihi bi Umar ibn Mughirah memakai cara lain sekarang apa cara lainnya datang orang-orang Quraisy untuk yang ketiga kalinya kepada Abu Talib ya, pada saat yang lain dengan membawa seseorang yang bernama Ammarah ibn Mughirah seorang yang paling tampan, yang paling bagus, yang paling pemberani, yang paling cerdas di kalangan Quraisy, dia kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang umurnya hampir sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa anak ini kepada Abu Talib. Fakalu mereka berkata lahu kepadanya, Ya Abu Talib, Hada Ummarah ibn Walid. Anhadufatan fi Quraisyin wa ajmaluh. Ini aku bawa seorang pemuda yang bernama Umar ibn al-Walid. Anhadu fatan fi Quraisy wa ajmalu. Pemuda yang paling tegap di Quraisy, yang paling gagah di Quraisy. Fakhud. Falaka iqluhu wa nusratuhu. Silahkan. Ambil ini anak buatmu sebagai anakmu, sebagai ponaanmu. Dan silahkan ambil semuanya. Ambil akalnya, ambil pembelaannya yang dijadikanlah sebagai anakmu. Dan belalah seperti engkau membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waladan fahuwalak. Ambillah anak ini sebagai anakmu dan engkau bela seperti engkau bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ambil. Wa aslim ilailam ni akhi dan serahkan anak ponaanmu kepada kami. Ini Umarah ibn Mughirah engkau ambil sebagai anakmu. Menurut mereka tidak kalah dengan Muhammad SAW. Menurut mereka, tidak kalah parasnya, tegapnya, gagahnya, pemberaninya, cerdasnya, sama. Ambil ini buatmu dan serahkan ponaanmu, ditukar. Wa aslim ilayna ibni akhika hadzal ladzi qad khalafa dinaka wa dina abaik. Serahkan ponaanmu yang telah menyelisihi kamu sendiri dan menyelisihi nenek moyangmu, menyelisihi kami semua dalam agama mereka. ya Yani memiliki agama sendiri berbeda dengan agama nenek moyang kita. Wafarik jamaat kaumika wasafa ahlamahum fanaqtulahu. Serahkan orang ini, anak itu, ponakanmu itu yang telah farraqa jamaat kaumik, yang telah memecah belah golongan kaummu sendiri, memecah belah Arab. Karena tentunya dengan dakwah Rasulullah SAW, Arab menjadi pecah, sebagian menerima, sebagian menolak sebagian pro, sebagian kontra. Dan yang menerima dan menolak menjadi permusuhan bertikai, bahkan sudah dibahas kemarin terjadi pertumpahan darah yang pertama. Ketika mereka salat diganggu, dicerca dan dimusuhi atau di, dengan kalimat-kalimat. Maka orang-orang Quraisy tadi menyatakan serahkan ponakanmu itu yang telah memecah belah Arab, yang telah memecah belah kaummu sendiri. Fenak tulu, kami akan bunuh dia. Dan kamu punya gantinya. Yaitu Umarah Ibn Mughirah. Fa innama huwa rajulun birajul. Ini adil. Rajulun birajul. Seorang diganti seorang. Kami ambil ponakanmu, kami ganti dengan seorang dari kami. Faqala. Maka berkata Abu Talib. Apa jawaban Abu Talib? Sungguh jawaban yang telak. Kata Abu Talib, Wallahi lebih sama tusawwimunani. Sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Atu'tunani ibnakum ughdihi lakum wa utikum ibni taqtulunahu. Sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan. Apakah aku serahkan anakku pada kalian untuk kalian bunuh, kemudian kalian serahkan anak kalian untuk aku pelihara? Lihat, lihat. Apa itu tawaran yang bagus? Wallahi sejelek-jelek penawaran. bisa matu sawimunani. Sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Ini penawaran yang sangat jelek. Kalian menyerahkan anak kalian untukku, untuk aku pelihara. Aku menyerahkan ponakanku pada kalian untuk kalian bunuh. Kalau saja sama-sama dibunuh mungkin akan adil. Ya kan? Kesos. Itu pun sungguh tidak adil karena perbedaan keduanya sangat mencolok. Tapi masih lebih ringan kamu serahkan anakmu kepada kami untuk dibunuh, aku serahkan anakku kepada kami untuk dibunuh. Kalau tawarannya seperti itu saja, secara hitungan masih sama, hitungan-hitungan dohir. Tetapi kalian menawarkan, aku serahkan anakku pada kalian untuk kalian bunuh, dan kalian serahkan anak kalian padaku untuk aku pelihara, untuk aku bela, untuk aku lindungi. Bisa ma munani. Sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Hada wallahi ma la yakun abadan. Ini demi Allah tidak akan terjadi selama-lamanya. Ini tidak akan aku berikan ponaanku. Faqala al-Mut'im ibni Adi. Maka berkatalah seorang dari mereka, dari orang-orang Quraisy yang bernama Mut'im ibni Adi. Wallahi ya Abu Talib. Demi Allah wahai Abu Talib, laqad ansafaka qawmuk. Demi Allah wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat insaf, berbuat adil. Kamu kehilangan ponaanmu, kami ganti dengan anak yang sama umurnya, lebih cerdas, lebih hebat, lebih dewasa, lebih gini, lebih gini, menurut mereka. Tentunya nggak bisa dibandingkan seorang nabi dengan seorang manusia biasa. Sama sekali nggak bisa dibandingkan. Wajahdu ala takhallus mimma takrahuhu. Sungguh kaummu telah berbuat bijak, menawarkan keadilan dan bersungguh-sungguh mereka berupaya untuk terbebas dari apa yang mereka tidak sukai. Fama araka turid an taqbal minhum syai'a sedangkan engkau tidak mau menerima tawaran-tawaran kami sedikit pun. Faqala Abu Talib bil Mut'im. Maka berkata Abu Talib kepada Mut'im ibni Adi. Wallahi ma ansafuni Demi Allah, mereka tidak berbuat bijak kepada kami. Demi Allah, mereka tidak berbuat insaf, mereka tidak berbuat bijak kepadaku. Walakinna qad ajma'ta khudlani. Sungguh kalian telah sepakat untuk merendahkan aku dengan merendahkan ponaanku. Wa al qaumi alayya dan kalian dalam keadaan sengaja mengumpulkan kekuatan untuk menentangku. Fasna' ma badalak. Silahkan perbuat apa yang kau mau. Silahkan perbuat apa yang kau inginkan. Demikian kata Abu Talib. Fasna' ma badalak. Khonifidina azakumullah. Ini usaha Quraisy yang waktu itu masih musyrikin. Bagaimana menjinakkan Abu Talib agar tidak membela ponakannya. Dan agar menyerahkan ponakannya untuk mereka bunuh. Tetapi Abu Talib tetap menolaknya. Minta agar Abu Talib menasehatinya agar berhenti, tidak dituruti. Minta agar jangan membela tidak tidak dituruti. Sampai minta untuk ditukar dengan anak mereka juga tidak mau. Ya. Fahaqibal amru wa hamiyatil harbu. Maka mulailah ya, semakin dahsyat urusan, semakin tegang keadaan. Ya. Wa hamiyatil harb perang semakin panas. Pertikaian semakin panas. Wa tanabadul qaumu wa bada ba'dhum ba'dha mulai saling caci, saling cerca, saling bertikai di kalangan dua golongan. Golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang musyrikin. Orang-orang beriman dan Rasulullah SAW mengucapkan apa adanya yang hak. Bahwa berhala-berhala mereka latan tanfa' Tidak memberikan manfaat apapun, tidak memberikan madarat, tidak bisa menakdirkan apapun. Dan mengajak untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sedangkan mereka, karena menganggap itu sebagai cercaan, mereka membalas mencerca dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Dikatakan majnun, dikatakan syair, dikatakan sebagai kadzab, dikatakan dengan julukan-julukan yang jelek kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Ya. Thumma inna قريشا tadamaru bainahum alaman fil qabail minhum. Ahnya akhirnya Quraisy merencanakan rencana-rencana yang baru ya. rencana-rencana yang berikutnya ya. tentunya sudah tidak lagi dengan rencana-rencana yang sifatnya persuasif <laughs> Tetapi sekarang sudah mulai <laughs> ya ini apakah diserang, diperangi, atau dilawan, atau diusir, atau kalau perlu <laughs> diboykot semuanya. Itu yang direncanakan oleh mereka. Kita lanjutkan insya Allah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.